Hari ini adalah hari pertama, hari Kamis, tanggal 19 Dzulqa'dah 1428 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 November tahun 2007. Pembahasan mengenai akidah ini, ikhwan wa akhwati rahimakumullah sangat penting terutama zaman sekarang Zaman sekarang adalah zaman di mana banyak sekali pemikiran-pemikiran menimpang, termasuk masalah akidah. Padahal akidah ini adalah prinsip, akidah ini adalah merupakan asasuddin, dasar agama. Akidah adalah merupakan dasar agama, pondasi agama. Kalau orang dasarnya sudah salah, pondasinya sudah salah, maka bangunannya akan lebih salah lagi. Kemudian juga kalau kita lihat rukun Islam dan rukun iman. Yang pertama-tama rukun Islam adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Ini adalah akidah. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, maka dua kalimat syahadat dulu. Jadi akidah dulu. Akidah. Kemudian juga rukun iman. Sebelum iman kepada yang lain-lainnya, iman kepada Allah dulu. Ini juga merupakan akidah. Bagaimana pemahaman kita tentang Allah yang kemudian semua mengikuti pemahaman kita tentang Allah yang benar. Maka dari itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, belajar akidah ini adalah ilmu yang wajib. Kalau ada orang bertanya ilmu yang fardu ain itu apa? Yang setiap orang Islam harus tahu, harus ngerti ilmu apa? Maka jawabannya adalah ilmu akidah. Kalau ada hadis yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib atas tiap-tiap orang Islam. Ilmu apa? Ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang kita terjun dalam kehidupan sehari-hari termasuk adalah ilmu akidah. Ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling wajib, awalul wajib. Anak kecil yang belum balik, masih belum bisa apa-apa, itu yang pertama-tama diajarkan adalah akidah. La ilaha illallah. Pertama-tama. Kalau kita lihat wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, yang pertama-tama adalah ya kunaya la tusyrik billah akidah. Jadi harus kita ini mempunyai perhatian yang besar kepada masalah akidah. Kita harus benar-benar mempelajari akidah. Kita harus benar-benar mengenal akidah yang benar. Di samping itu, kita juga diwajibkan mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu penyimpangan-penyimpangan akidah, nanti bisa saja seseorang terjerumus di dalamnya. Ada sebuah kata-kata yang sangat indah, araftu syarra la syarri, lakin li tawakki. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqfi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu. Akan tetapi supaya aku bisa menghindarkan diri dari keburukan itu. Karena kalau orang tidak tahu keburukan maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Di samping belajar akidah yang benar, kita juga perlu tahu akidah-akidah yang menyimpang yang sekarang ini banyak sekali. Sehingga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita beragama ini ala basirah. Kita beragama ini benar-benar di atas dasar ilmu. Agama kita bukan agama ikut-ikutan. Kebetulan orang tua kita Islam, ibu kita Islam, bapak kita Islam, kakek nenek kita Islam, kebetulan kita juga Islam. Jangan sampai Islam kita adalah Islam kebetulan. Jadi harus benar-benar Islam kita dibangun di atas ilmu ala basirah. Benar-benar kita tahu Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan benar, akidah sahihah akidah yang lurus. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Kalau seseorang itu agamanya dibangun di atas bangunan yang benar, maka agamanya adalah agama yang lurus dan agamanya adalah agama yang makbul, diterima oleh Allah. Jadi ukuran diterima atau tidaknya agama seseorang ukurannya adalah pondasinya, dasarnya. Kalau dasarnya benar, agamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah ini pengaruhnya luar biasa. Sebaliknya, kalau orang itu akidahnya akidah yang nyeleweng, akidah yang nyimpang, akidah yang menyalahi kebenaran, maka berarti agamanya dia dibangun di atas fondasi yang rapuh, fondasi yang salah, fondasi yang keliru. Sehingga dia itu termasuk orang-orang yang bersusah payah, yang capek tapi tidak mendapatkan apa-apa. Semua perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dasar akidahnya tidak benar. Ya, akidah yang benar. Disinilah pentingnya akidah yang benar. Dari sinilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah para ulama semenjak dahulu kala mereka selalu memberi perhatian yang besar kepada masalah akidah. Mereka tidak pernah putus asa dalam menjelaskan masalah akidah. Di mana-mana, di berbagai kesempatan mereka selalu bicara masalah akidah, akidah yang benar. Saling memberikan wasiat tentang akidah yang benar. Orang-orang yang belakangan mengambil dari orang-orang yang sebelumnya. Mutaakhirin mengambil dari mutaqaddimin. Ini dari dulu. Jadi akidah ini ada silsilahnya. Yang setelahnya mengambil kepada yang sebelumnya. Terus sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Para sahabat dahulu kala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak ada ragu-ragu. Mereka yakin dengan Quran, mereka yakin dengan sunnah. Jadi zaman sahabat dulu tidak ada akidah nyimpang. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada akidah nyimpang. Mereka menerima Quran tanpa ada ragu sedikit pun, mereka menerima sunnah tanpa ada ragu sedikit pun, dan mereka mengamalkannya. Tidak ada ragu, tidak ada bimbang. Sehingga akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, akidah mereka dibangun di atas Alkitab was sunnah. Jadi akidahnya sahabat terutama al-khulafa ar-rasyidun yang ada di hadapan mereka semuanya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajmain. Akidah mereka semua dibangun sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah mereka syak ragu. Tidak ada istilah mereka tawakuf. Saya tawakuf saya masih bimbang. Masalah akidah tidak ada. Akidah itu tidak ada bimbang. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kita akidah atau kami kita jelaskan mana akidah. Jadi akidah itu sesuatu yang yakin, yang mantap, yang benar-benar menghunjam dalam hati, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau orang masih bimbang, masih ragu, berarti belum punya akidah. Nah, kita sesuatu yang pasti. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung oleh para sahabat diimani, diyakini dan langsung mereka mengamalkannya. Tidak ada istilah saya pikir-pikir dulu, dikritisi dulu dan yang lain tidak ada. Zaman sahabat tidak ada seperti itu. Sehingga pada masa sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka masih belum membutuhkan buku akidah. Jadi zaman sahabat dulu tidak ada buku akidah tidak ada. Yang ada apa zaman sahabat dulu? Alkitab wasunnah, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham tentang Quran, mereka paham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih belum membutuhkan kitab yang ditulis khusus untuk merumuskan akidah, mereka belum butuh itu. Karena mereka satu sepakat. Belum ada perpecahan, belum ada perbedaan satu. Sehingga akidah mereka pasti tidak ada keraguan sedikit pun sumbernya adalah Alkitab was sunnah. Akidahnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan yang lainnya, akidah mereka secara pasti adalah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlangsung pada masa sahabat sampai sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap pakai ini, Quran dan sunnah. Kemudian juga para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in tetap seperti ini. Tabi'in langsung ambil kepada sahabat. Terus tidak ada ragu-ragu Diterima begitu saja Rujukannya langsung Al-Quran Was sunnah Kemudian setelah ada Penimpangan-penimpangan dalam akidah Penimpangan ya Banyak penimpangan Nanti kalau kita runut Penyimpangan itu sebenarnya cikal bakalnya sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cikal bakalnya. Dan puncak penyimpangan bahkan perpecahan itu setelah terbunuhnya sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Penyimpangan yang pertama yang ini juga pada akhirnya menjadi masalah besar, ini sudah ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu yang dikenal dengan kelompok Khawarij. Ya, Khawarij. Yang pada masa Nabi ada salah seorang yang disebut dengan nama Dul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah yang mana Dhul Khuwaisirah ini menegur Nabi Muhammad SAW dengan teguran keras. Nabi Muhammad ditegur dengan teguran keras. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling adil dalam segala-galanya, termasuk dalam pembagian-pembagiannya. Tapi ternyata ditegur oleh ini Khuwaisirah, "Ya Muhammad, ittaqillah wa'dil." Hai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah, hai Muhammad, dan hendaklah kamu bersikap adil. Berlaku adil lah ya Muhammad. Akhirnya Rasulullah mengatakan saya khruju min dhi'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nanti akan muncul dari orang ini, dari kelompoknya orang ini kaum yang mereka pandai baca Quran tapi tidak melebihi tenggorokan mereka mengamalkan agama luar biasa tapi ditolak oleh Allah agamanya. Kenapa? Agamanya nimpang. Bukan menurut Al-Qur'an was sunnah tapi menurut hawa nafsu mereka. Dan nanti dikenal khawarij ini luar biasa. Khawarij ini ahli ibadah, ahli ngaji Quran, ahli sholat, ahli puasa, ahli bangun malam. Tapi tidak ada faedahnya sama sekali. Akidahnya tidak benar. Kemudian Penyimpangan yang berikutnya lagi yang paling kuno yaitu penyimpangan yang dipimpin oleh Ibnu Sauda atau Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang kemudian merusak Islam dari dalam, mengkultuskan sahabat Ali bin Abi Thalib dan kemudian terjadilah kelompok yang dikenal dengan Rafidhah. Mereka berkedok cinta kepada Ahlul Bait tapi di sana mereka menghembuskan racun-racunnya, di antaranya membenci para sahabat, berlepas diri dari para sahabat, bahkan melaknat sahabat, mengkafirkan sahabat. Ini fitnah-fitnah yang kuno, penyimpangan-penyimpangan yang ada sudah semenjak dahulu kala. Kemudian termasuk yang kuno pula adalah Qadariyah yang menyatakan takdir tidak ada, kita bisa segala-galanya, takdir dari diri kita sendiri. Yang ini sudah muncul pada masa akhir sahabat yang dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani di Basra. Tidak percaya dengan adanya takdir. Sehingga orang-orang Basra dibuat bingung oleh Ma'bad Al-Juhani ini. Sebagian orang Basra ketika itu pergi ke Mekah untuk haji dan mereka ingin kalau nanti di Mekah ketemu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan menyampaikan fitnah yang dihembuskan oleh Makbat Al-Juhani. Akhirnya ternyata beberapa orang dari Basra ketemu dengan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala Ditanyakan kepada beliau tentang fitnah yang timbul di Basrah ini, fitnahnya Makbat Al-Juhani, fitnah Qadariyah. Ternyata sahabat Umar memberikan komentar yang sangat keras. Kata sahabat Umar, laung laung anfaqa ahaduhum mithla uhudin dahaban ma qabilahullah hatta yu'mina bil qadar. Kalau sekiranya seorang dari mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga mereka iman kepada takdir. Harus prinsip. Enggak iman kepada takdir saja sudah sia-sia semua amalnya. Pasal satu daripada rukun iman yang kadang dianggap sepele. Bahkan beliau mengatakan fa in laqitahum fa asbirhum anni bari'un minhum wa hum bara'un minni. Kalau kamu nanti ketemu mereka, kamu beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Di sinilah pentingnya akidah. Kemudian juga setelah itu muncul fitnah-fitnah yang lainnya, di antaranya fitnah Ja'ad bin Dirham yang menolak sifat-sifat Allah, jahat bin Dirham, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkarinya yang kemudian beliau dihukum mati oleh seorang penguasa saat itu, Khalid bin Abdullah Al-Khasri. Yang kemudian ternyata fitnahnya Ma'bad ini diteruskan oleh Jaham bin Sofwan dan disebarkan oleh Jaham bin Sofwan sehingga dikenal dengan fitnah Jahmiyah, ajaran Jahmiyah. Karena yang menyebarkan adalah Jahm bin Sofwan. Kemudian terus bid'ah menyebar, menyebar sampai zaman tabi'in dikenal dengan bid'ahnya Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha yang mula-mula ngaji kepada Al Hasanul Basri, akhirnya dia nyempal. Dia nyempal, dia nyimpang bikin kelompok sendiri yang dikenal dengan Mu'tazilah yang lebih mendahulukan akal, kaum rasionalis yang sekarang diwakili oleh kaum cendekiawan dan intelektual mendahulukan akal daripada yang lainnya. Nah, setelah ini ikhwan wa akhwati rahimakumullah, setelah banyak fitnah seperti ini masuk ke dalam agama Islam orang-orang yang akidahnya belum mantap. Ini musibah ya. Masuk ke dalam Islam orang-orang yang akidahnya belum mantap, bahkan mungkin orang ini punya pengaruh di masyarakat Akhirnya karena akidahnya belum mantap, bukan dia menerima akidah yang benar, dia berusaha merusak akidah yang benar. Ini musibah. Jadi orang yang akidahnya belum mantap, akidahnya nggak benar, masuk ke dalam Islam, ternyata di dalam Islam dia tidak mau menerima akidah yang benar, tetap dengan akidahnya yang nyimpang, yang tidak karu-karuan. Masuk orang-orang seperti ini. Kemudian masuk pula ke dalam Islam orang-orang yang sebelumnya punya pemikiran-pemikiran nyimpang, pemikiran yang nyeleweng, masuk ke dalam Islam. Di dalam Islam ternyata tetap menyebarkan pemikiran nyelewengnya. Kemudian juga di dalam Islam sendiri ada orang-orang yang dalam akidahnya tidak mau kembali kepada Al-Qur'an wa sunnah. Tidak mau Diajak kembali kepada Quran, Sunnah, tidak mau nolak. Hanya saja mereka itu mau kembali kepada koidah-koidah dan usul-usul yang mereka buat, yang mereka bangun. Jadi rujukannya bukan Quran, bukan sunnah. Rujukannya adalah koidah-koidah dan usul-usul yang mereka buat sendiri, yang ternyata menyalahi Quran, menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah keadaan seperti ini, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam. Allah memberikan ilham kepada para imam yang di kemudian hari mereka dikenal sebagai imam ahli sunnah wal jamaah, imam-imam Islam. Allah memberikan kepada mereka ilham untuk menjelaskan akidah yang benar. Karena sebelumnya Sebelumnya tidak ada istilah akidah benar, akidah salah tidak ada. Sebelumnya akidah cuma satu. Setelah banyak penyimpangan, maka mulai perlu penjelasan masalah akidah yang benar. A'immatul Islam, para imam-imam Islam menjelaskan akidah yang benar. Mereka benar-benar memerinci akidah yang benar. Kemudian mereka menuliskan akidah yang benar. Yang lantas akidah itu diriwayatkan kepada orang-orang setelahnya, yang setelahnya meriwayatkan kepada yang setelahnya, yang setelahnya meriwayatkan kepada yang setelahnya sehingga sampai kepada kita. Sampai kepada kita sekarang. Tulis. Akhirnya ditulislah kitab-kitab akidah dan ini alhamdulillah merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam agama Islam ini tidak mungkin rusak secara total semuanya di seluruh dunia tidak mungkin. Masih selalu ada kelompok-kelompok yang mereka tetap di atas akidah yang benar. Sampai kapan? Ila kiamis saat, sampai kiamat. Atau sampai menjelang kiamat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq." لا يضرهم من khadalahum ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. kadzalik. Atau kama qala Jadi akan selalu ada dalam umat Islam ini kelompok yang mereka tegak di atas kebenaran. Tidak berbahaya bagi mereka siapa saja yang menyelisihi mereka dan siapa saja yang menghinakan mereka. Tidak berbahaya. Sampai kapan? Ila kiamis sampai hari kiamat. Selalu ada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah agama ini dijaga oleh Allah. Selalu ada kelompok di atas akidah yang benar. Yang mana kalau kita lihat dari hadis ini, orang yang membawa akidah benar itu mempunyai dua sifat. Sifatnya adalah diselisihi oleh kebanyakan manusia dan sifat yang kedua di dihina la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Ya. Tidak berbahaya bagi mereka siapa yang menyelisihi mereka dan siapa yang menghinakan mereka. Diselisihi tapi tetap jalan terus, dihina tetap jalan terus dengan akidah yang benar sambil tetap dengan penuh hikmah, dengan santun, dengan cara yang terbaik dijaga oleh Allah sampai kiamat. Kemudian oleh para ulama disilakan sampai menjelang kiamat. Karena ada juga hadis sahih yang menyatakan la taqumus saah illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi kiamat melainkan atas makhluk yang terjelek. Jadi kiamat atas makhluk yang terjelek, makhluk yang terburuk, nggak ada orang baik lagi. Karena menjelang kiamat Allah mengirimkan angin yang sangat lembut dan sangat wangi setiap orang yang di hatinya ada iman Sekecil apapun iman itu Akan menghirup angin tersebut Lalu mati Sehingga yang tersisa orang-orang yang benar-benar tidak ada Imannya Alhamdulillah dijaga oleh Allah agama ini Ditulislah buku-buku Akidah Kemudian juga Yang dikenal dengan Al-Firqatun Najiyah Golongan yang selamat Selalu ada golongan selamat ini yang mana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita Yahudi terpecah menjadi 71 Nasrani 72 Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqa Waftaraqatil Nasara ala tintan wa sab'ina firqa Yahudi pecah 71 Nasrani pecah 72 Umat Islam ternyata pecahnya lebih banyak Wasataftariku hadihil umma ala talatin wa sab'ina firqa Kulluha finnar illa wahidah Umat ini terpecah menjadi 73 pecahan. Semuanya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Di sini kita lihat umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, bukan orang lain ya, ummati atau hadhil umat umat Nabi Muhammad. Artinya mereka nanti masuk surga, tapi mereka mampir di neraka dulu karena penimpangan-penimpangannya, karena penyelewengan-penyelewengannya selama mereka belum sampai ke derajat kafir. Lalu para sahabat dengan kecerdasannya menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manhum ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, kalau begitu, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Siapakah al-firqatun najiyah? Kami akan mengikut mereka ya Rasulullah. Kami akan cari mereka ya Rasulullah." Kemudian beliau mengatakan al-jamaah dalam satu riwayat mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan ma'ana alaihim wa ashabi. Ajaran yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Dalam riwayat yang lain, mangkana ala mithli ma'ana ana alaihi yaum wa ashabi. Golongan yang selamat adalah orang-orang yang dalam beragamanya mengikuti cara beragamaku hari ini dan sahabatku. Jadi al-firqatun najiyah golongan yang selamat dalam beragama ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sahabat. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, agama sudah tuntas. Agama sudah tuntas, sudah beres, tidak perlu ditambah lagi. Kita hanya mengikuti saja. Yang mereka katakan, kita katakan. Yang mereka diam, kita diam. Yang mereka berhenti, kita berhenti. Itulah agama. Kalau masalah duniawi, silahkan. Silahkan. Selama tidak menyimpang dari syariat, silakan boleh-boleh saja. Agama sudah selesai dan tuntas. Nahnu nattabi' wa la nabtadi'. Kita mengikuti dan kita bukan membuat yang baru lagi. Alhamdulillah ditulislah kitab-kitab akidah. Sehingga kita mengenal banyak kitab-kitab akidah. Makanya kalau sekarang ini ada orang bingung akidah yang benar, ini keliru besar. Tidak perlu bingung sekarang. Kitab akidah di depan mata kita. Mau beli kitab ada. Mulai dari kitab yang ditulis pada abad pertama Hijriyah sampai sekarang ada semuanya. Kalau kitab terlalu mahal, beli CD. Berapa CD? Ngopi gratis. Apalagi di internet tinggal klik saja. Tulis nama klik keluar kitabnya. Mulai dari kitab dari abad pertama Hijriyah sampai sekarang ada semuanya. Kitab akidah yang benar akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Alhamdulillah. Diriwayatkan, diriwayatkan, diriwayatkan dengan sanatnya. Di antara kelebihan umat Islam ini punya sanat. Umat Islam ini kelebihannya punya sanat. Umat lain tidak punya sanat. Bahkan di antara kelebihan ahli sunnah wal jamaah punya sanat nyambung sampai Rasulullah SAW. Sanat nyambung dari bulan ke bulan, bin bulan ke bulan terus sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka terus berakidah dengan akidah yang benar, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah sahabatnya dan akidah tabi'in yang kemudian akidah ini diyakini oleh para imam yang empat. Imam yang empat ahli sunnah wal jamaah yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ajma'in. Mereka ini dalam akidah sama. Cuman bedanya dalam masalah PG, masalah furu'iyah, cabang-cabang. Semua imam empat ini akidahnya sama. Akidahnya Imam Abu Hanifah, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Syafi'i, dan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ajmain. Akidahnya mereka ini sama, persis akidahnya. Cuman orang-orang yang mengaku pengikut mereka sudah ada penyelewengan-penyelewengan dari akidah imamnya yang asli. Mereka ini akidahnya sama, ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada orang mengaku dia pengikutnya Imam Abu Hanifah, tapi akidahnya bukan ahli sunnah, berarti nggak benar. Berarti dia dalam hal itu menyimpang daripada akidah imamnya. Demikian pula orang yang aku pengikut Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, akidahnya nyimpang, berarti dia dalam hal akidah menyalahi akidahnya para imam mereka sendiri. Mereka semua ahli sunnah wal jamaah. Para imam yang empat ini membela akidah, menyebarkan akidah kepada murid-muridnya, yang kemudian murid-muridnya ini menghafal akidah tersebut, menulisnya dan juga murid-murid ini menyebarkan akidah yang telah ditulis itu kepada murid-muridnya sehingga sampailah ke tangan kita. Tulis akidah itu. Banyak buku-buku akidah. Termasuk insya Allah akidah yang akan kita pelajari yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Insya Allah nanti kita akan bicara panjang lebar tentang Imam Tahawiyah ini mukadimah. Ini sekedar mukadimah ya. Kita belum masuk kepada kitabnya dan nanti juga ada sesi tanya jawab 10 atau 15 menit. Silahkan nanti tertulis ikhwan atau akhwat tertulis dan untuk akhwat saya siapkan tempatnya nanti ditaruh di tempat itu kemudian ada tempatnya di bawah ke sini oleh salah seorang ikhwan. Jadi kita belum masuk tentang akidah Tahawiyah. Imam Tahawi Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Salama Al-Tahawi Kunyahnya adalah Abu Ja'far Wafat tahun 321 Hijriah Yang bertepatan dengan tahun 933 Masehi Ini termasuk akidah yang paling kuno Termasuk akidah yang paling kuno ini jadi bukan akidah orang-orang belakangan Bukan akidahnya fulan, bukan bukan ini akidah yang dikumpulkan oleh Imam Tahawi, akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan akidah ini sangat penting akidah Tahawiyah ini. Kenapa kok penting? Karena akidah ini ringkas, padat, lengkap dan diterima oleh semua madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga diajarkan di berbagai penjuru dunia tidak ada masalah. Karena ada saja akidah yang benar ya, cuma identik dengan madhab tertentu. Nanti kalau diajarkan orang-orang jadi berpendapat ini madhab lain, madhab, bukan madhab saya. Nah kelebihannya akidah tahawiyah ini, akidah ahli sunnah wal jamaah yang diterima oleh semua madhab. Empat madhab ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala jema'in mereka ini semuanya pengikut-pengikutnya merekomendasikan bahwa dalam masalah akidah diantaranya diajarkan akidah Tahawiyah. Termasuk di negeri kita Indonesia Itu direkomendasikan diajarkan akidah Tahawiyah. Jadi enak ngajarkan akidah enggak ada masalah, diterima oleh masyarakat. Akidah Tahawiyah. Itu kelebihan akidah Tahawiyah, singkat, padat, lengkap. Apalagi sekarang juga bisa dicetak demikian rupa, diberi poin-poin sehingga tambah memudahkan kita untuk memahaminya. Kata-katanya enak difahami Walaupun nanti juga ada beberapa catatan dari kitab akidah Insya Allah akan dijelaskan di kemudian di hari-hari berikutnya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kenapa yang dipilih kok akidah ahli sunnah wajah jamaah? Kok tidak akidah yang lain? Kenapa yang dipilih kok akidah ahli sunnah wal jamaah? Karena memang akidah ahli sunnah wal jamaah inilah akidah yang berdasarkan ilmu yang sumbernya adalah Quran was sunnah dengan pemahaman para sahabat yang mana akidah ini sumbernya bukan hawa nafsu, bukan keinginan-keinginan, bukan akal semata. Bukan nafsu, bukan keinginan-keinginan, bukan akal semata. Langsung sumbernya adalah Allah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Yang mana kita dilarang berakidah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain Al-Qur'an dan sunnah. Harus ibadah terikat dengan itu. Jadi akidah ini punya kelebihan yang banyak, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sumbernya langsung adalah sumber robbani dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau pelajari akidah yang lain Selain akidah ahli sunnah ini Akidah yang lain Sumbernya dari mana akidah yang lain itu Sumbernya bukan dari Quran Bukan dari sunnah, bukan dari sahabat Tapi sumbernya adalah dari Ada yang dari non muslim Atau dari hasil pemikiran orang Hasil rumusan, akal, kepandaian Kecerdasan seseorang Misalnya ya, misalnya akidah-akidah yang terpengaruh oleh filsafat. Berarti dari mana akidah itu asalnya? Dari Yunani. Jadi orang Islam yang dalam beragama memakai cara-cara filsafat, berarti dia sumbernya adalah Yunani. Jadi sanatnya bukan dari bulan, dari bulan, dari bulan, dari bulan sampai kepada Rasulullah SAW, tapi sanatnya dari bulan, dari bulan, dari bulan, dari bulan sampai syaitanir rajim, sampai syaitan sanatnya. Jadi mereka sanatnya ke sana. Dari akidah Yunani filsafat. Kemudian juga jadi bukan wahyu ya. Kemudian juga akidah ahli sunnah ini akidah ijma. Ahli sunnah buat jamaah ini akidahnya akidah ijma. Bukan akidah kelompok, bukan akidah pribadi. Bukan akidah kelompok, bukan akidah pribadi, tapi akidah Ijma. Ijma'nya siapa? Ijma'nya sahabat, ijma'nya kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah karena sumbernya langsung jelas Al-Qur'an was sunnah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diriwayatkan sehingga sampailah kepada kita akidah itu. Tapi kalau akidah yang lain itu adalah akidah kelompok saja, akidah orang saja dan kita mengetahuinya dengan kalau kita merunut, merunut dari siapa, dari siapa, dari siapa, akhirnya ke siapa. Contohnya paling gampang saja, Oh dari ya. Kalau kita runut sumbernya, yang tidak percaya dengan takdir ya, yang sekarang banyak diyakini oleh kaum cendekiawan intelektual. Kalau kita runut dari bulan, bulan, bulan sampai ke siapa ujung ujungnya? Makbat al-Juhani. Berarti ini adalah hasil pemikirannya, akalnya Makbat al-Juhani. Kemudian akidah Mu'tazilah, kaum rasionalis, ya pakai akal-akalan. Quran dan Sunnah kalau tidak sesuai dengan akal ditinggalkan, semuanya diakal-akal. Kalau kita runut akidah ini sampai ke siapa nanti ujung-ujungnya? Sampai ke, kepada Wasil bin atau, Ya. Kemudian akidah yang mengkultuskan Ahlul Bet kedoknya, kemudian membenci sahabat. Kalau kita runut sampai ke siapa nanti ujung-ujungnya? kepada Ibnu Sauda Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kemudian akidah khawarij, takfir yang suka mengkafir-kafirkan, takfiriyun. Umat dikafirkan semuanya. Ya. Kalau kita renung akidahnya nanti sumbernya sampai kepada siapa? Sampai kepada Dzul Khuwaisirah. Khuwaisirah. Terus seperti itu. Mereka-mereka yang nyimpang asma dan sifat, kita runut sumbernya nanti sampai kepada Jaham bin Sofwan, sampai kepada Ja'ad bin Dirham. Terus seperti itu. Jadi ahli sunnah itu bukan. Bukan akidahnya orang per orang. Bukan akidahnya kelompok per kelompok. Tapi akidah semuanya. Akidahnya sahabat. Ya ini akidahnya sahabat. Jadi nanti jangan dikira akidah ahli sunnah cuma akidah pahawiyah saja ya. Ini hanya kita milih satu untuk memudahkan. Kalau kita mau mengumpulkan buku akidah tidak cukup rumah kita nanti. Semuanya Mulai dari akidah yang kecil-kecil sampai akidah yang besar-besar berjilid-jilid semuanya. Dan semuanya dengan sanat yang mana semuanya sepakat. Kita ke ujung dunia manapun, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, yang diajarkan ya akidah itu. Akidahnya sahabat Rasulullah SAW. Jadi kelebihannya akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan akidah kelompok yang sumbernya adalah akal-akalan. Kalau akidah yang lain sumbernya itu adalah akal orang. Ada orang oleh Allah diberi kecerdasan, kepandaian sehingga dia bisa bikin rumusan-rumusan. Akhirnya dia merumuskan. Ya, seakan-akan seperti wah cocok rumusan di pagi. Yang mana karena sumbernya adalah akal orang, kecerdasan orang, maka tentu tidak sesuai dengan akal orang lain, kecerdasan orang lain, relatif. Tapi kalau Quran wa sunnah bukan akal-akalan, bukan nafsu-nafsuan, bukan pinter-pinteran. Kembalinya adalah kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah, ala fahmi salafil ummah. Kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW menurut pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus salih. Radiyallahu anhum ajma'in. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ahli sunnah ini akidahnya dikatakan akidah ijma' karena pada masa generasi pertama umat Islam tidak ada akidah selain akidah mereka. Ijma'. Itu adalah ijma' yang benar-benar bisa dibuktikan. Demikian pula para imam besar akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Termasuk para ahli hadis besar yang kitab mereka dikenal dengan Al-Ummahatus Sitt enam kitab rujukan dalam ilmu hadis. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Semuanya adalah akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah satu-satunya akidah yang bisa mempersatukan kaum muslimin. Orang Islam kalau mau kembali kepada akidah ini bersatu yang membuat bercerai-berai karena mereka banyak akidah-akidah yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan kata-kata yang sangat masyhur la yuslihu la yasluhu akhiru hadil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan memperbaiki keadaan umat ini kecuali yang telah memperbaiki umat ini pada masa dahulu. Kalau kita kepingin seperti dulu bersatu lagi, ya kita kembali kepada seperti dulu dalam akidah, dalam beragama bersatu. Rujukannya sudah jelas sekali. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, akidah ahli sunnah wal jamaah ini akidah sesuai dengan fitrah. Akidah yang sesuai dengan fitrah yang selamat. Akidah paling gampang adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran wa sunnah difahami dengan apa adanya apa adanya dengan kaidah-kaidah tertentu ya. Berbeda dengan kelompok lain memahami Quran, memahami Sunnah dengan pemahaman yang waduh mendetail, diperinci begitu sampai orang malah bingung. Sehingga kadang orang awam mengatakan, waduh saya tidak bisa ini, saya bingung ini akidah ini. Tapi kalau ahli sunnah tidak semua orang bisa, gampang, sangat sederhana. Nanti kita bisa mengetahui kalau kita telah masuk ke dalamnya. Jadi inilah ikhwan wa akhwat fillah tentang masalah akidah, kenapa akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian juga sejarah-sejarah penulisan akidah dan keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi cukup bagi kita Al-Quran was sunnah Kita tidak perlu yang lainnya Quran dan sunnah sudah cukup Di tempat lain Kalau ada yang buruk maka alhamdulillah kita telah telah selamat dari keburukannya. Di tempat lain kalau ada yang baik, maka alhamdulillah di Quran dan Sunnah lebih banyak yang baik. Inilah mungkin dulu dari saya pembukaan dan insya Allah pada minggu depan akan diterangkan sudah mulai masuk kepada akidah tentang Imam Tahawi, kemudian perawi-perawi dari beliau dan yang lainnya. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol silakan tertulis ya. Akhwat juga silakan kalau ada yang ditanyakan silakan ditulis. Nanti diambil oleh ikhwan. Keterangan saya jelas? saya pernah belajar kitab Aqidatul Awam. Di situ dijelaskan bahwa orang Islam wajib hafal sifat wajib, jaiz dan mufalnya Allah. Baru dikatakan akidahnya baik. Tapi bagaimana dengan orang Islam yang sudah tua, nenek-nenek dan kakek-kakek yang tentu saja mereka sudah sulit untuk diajari atau disuruh menghafal wassalam jazakumullah ya jadi yang jelas tadi telah dijelaskan ya kitab akidah apapun maka harus ditimbang dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman sahabat itu adalah timbangannya. Kalau memang isinya sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salam soleh, berarti itu adalah akidah yang benar. Kalau menyalahi berarti harus diluruskan. Bagaimana dengan orang-orang tua kita yang sudah tua-tua? Kalau hafalan ya enggak ya. Karena ilmu itu enggak harus dihafal. Karena hafalan kemampuannya orang berbeda-beda. Kemampuan orang dalam menghafal itu berbeda-beda. Yang penting adalah pengamalannya. Kalau tidak bisa menghafalkan, yang penting pengamalan. Ada orang tidak hafal apa-apa, tapi pengamalannya benar. Berarti itu. Jadi orang-orang sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, Tidak usah diajak bicara yang tinggi-tinggi, mulu muluk gampang-gampang aja, gampang-gampang aja. Diajak bicara sesuai dengan kapasitas akal mereka. Orang yang pandai, yang bijak, yang cerdas, yang berakal itu berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah harus kepada orang tua kita bilang Anda harus hafal akidah tahawiyah. Ya nanti waduh sudah terlambat saya ini, Tidak dulu-dulunya ya. Nah, enggak usah gitu. Yang penting diajarkan kalau ada yang keliru dalam kehidupannya diluruskan. Ini keliru, yang benar begini dengan sopan, dengan akhlak. Kalau ada yang sudah benar ya enggak masalah. Enggak masalah. Jadi begitu. Jadi kalau antum tanya kitab ini, kitab itu, maka jawabannya ditimbang semuanya dengan Al-Qur'an was sunnah. Timbangannya adalah Al-Qur'an was Sebagaimana sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat di tangan sahabat Umar ada lembaran-lembaran dari Taurat. Lembaran-lembaran Taurat. Kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awaqad fa'altumuhu?" Wallahi law kana Musa bin Imran hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata Rasulullah, apakah kamu melakukan hal itu? Apakah kamu telah melakukan hal itu? Apakah kamu suka buka-buka Taurat? Apakah kamu suka baca-baca Taurat? Ya. Lalu Rasulullah bilang, "Wallahi demi Allah, seandainya Nabi Musa bin Imran hidup saat ini, maka tidak ada jalan lain bagi dia melainkan harus mengikuti aku. Jadi kata Rasulullah, ada apa kamu buka Taurat? Enggak perlu dibuka Taurat itu. Yang Allah menurunkan Taurat kepadanya saja Nabi Musa kalau hidup sekarang tidak mengamalkan Taurat lagi, tapi menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah cukup. Jadi dalam agama kita jangan jangan spekulasi, Jangan neko-neko dalam agama, harus pasti. Apalagi sekarang ini banyak syubhat, syubhat, syubhat. Yang mana kadang kita maunya kepingin tahu, kepingin tahu, baca-baca. Akhirnya ternyata malah nyangkut di dalam hati, nggak mau keluar. Itulah syubhat al-qulubu wa syubahu khattafa. Hati ini lemah. Tapi fitnah, syubhatnya itu keras menyambar seperti petir. Seperti itu. Jadi jangan main-main masalah akidah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz lebih banyak mana jumlah pengikut ahli sunnah wal jamaah Dibanding dengan pengikut 72 firqah Yang berada di neraka Jazakallah Kalau antum tanya jumlah ya Ahli sunnah itu sedikit Bahkan para ulama itu mengatakan orang Islam dibanding orang-orang non Muslim maka Islam itu adalah sedikit. Nah contoh paling banyak, contoh paling banyak ya di dunia ini jumlah manusia berapa sekarang? Sekitar berapa? 5 miliar ya? Sekitar atau 6? Sekitar 6 miliar. Orang Islam berapa miliar? Berapa miliar orang Islam? Sekitar satu miliar atau katakanlah dua miliar. Ya. Lebih banyak mana Islam dengan non muslim? Non muslim lebih banyak, Islam sedikit. Kemudian sekarang orang yang aku Islam, kita kembali ke dalam, orang yang aku Islam. Yang aku Islam di dalam Islam sendiri, ya. Yang Islamnya benar-benar Islam dan yang Islam-islaman banyak mana? Banyak Islam-islaman yang Islamnya benar-benar ngamalkan Islam, benar-benar dengan ilmu sedikit. Kemudian di dalam Islam sendiri banyak kelompok. Yang mana di sana di antaranya ada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yang sebenarnya loh ya. Ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah. Lebih sedikit lagi nanti. Tambah mengerucut, tambah sedikit. Kemudian yang benar-benar ahli sunnah yang sedikit itu. Ya, yang ikhlas yang bersyukur banyak apa sedikit? Lebih sedikit lagi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti' fil ardi yudiloka an Kalau kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka kebanyakan mereka itu menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengikuti kebanyakan manusia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tiadalah kebanyakan manusia beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik, kebanyakan. Ya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur, sedikit, sedikit, sedikit. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan di antara nama ahli sunnah wal jamaah mereka adalah al-ghuraba. Mereka adalah orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh, orang-orang yang sedikit. Unasun qalilun fi unasin su'in katir man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Al-ghurafa, orang-orang asing itu adalah orang yang baik minoritas yang hidup di tengah mayoritas orang yang tidak baik. Yang memusuhi mereka lebih banyak daripada yang taat kepada mereka. Minoritas orang baik hidup di tengah mayoritas orang yang tidak baik. Yang mentaati mereka, yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi tentang al-ghuraba ini. Hum nuzza' minal qabail. Mereka adalah orang-orang tertentu dari suku-suku. Artinya di satu suku tidak semuanya, hanya orang-orang tertentu. Sedikit daripada umat manusia ini. Hurafa. Yang mana diantara antara di antara sifatnya hurafa alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Orang yang tetap baik ketika manusia rusak. Manusia nyimpang mereka lurus. Manusia syirik mereka tauhid. Manusia batil mereka hak, manusia enggak jujur mereka jujur, manusia enggak amanat mereka amanat. Manusia cari yang haram dia cari yang halal. Hurafa. Kemudian diantara sifatnya Allah pula alladzina yuslihuna ma'afsadannas. Mereka adalah orang-orang yang selalu memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Manusia yang rusak mereka perbaiki. Manusia yang rusak mereka perbaiki. Seperti itu. Kalau ada yang lainnya barangkali silakan dilihat di belakang ada apa enggak pertanyaannya. Jadi akidah ini penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yang kita bawa sampai mati ya akidah ini. Yang kita bawa sampai di kuburan, sampai ketemu Allah, ya akidah ini. Maka dari itu kita jangan terkecoh oleh penampilan luar seseorang kalau akidahnya tidak benar. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengatakan kata-kata yang sangat indah. Kata Imam Ahmad apa? Orang yang menyimpang akidahnya Walaupun dia zuhud Ibadahnya bagus Maka kuburannya itu isinya adalah Hufratun min hufarin niran Kuburannya itu isinya adalah api neraka Dia zuhud Ahli ibadah Tapi akidahnya menyimpang Akidahnya nyeleweng Sebaliknya Orang yang pelaku dosa besar Tapi dia ahli sunnah Mungkin dia banyak kemaksiatannya Karena kalah oleh nafsunya tapi dia ahli sunnah akidahnya benar. Kata Imam Ahmad apa? Kuburannya Raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Ini ahli ibadah, tapi akidahnya enggak karu-karuan. Ini terjerumus dalam kemaksiatan karena kalau oleh nafsunya ya, dia tidak bangga dengan maksiatnya. Tapi akidahnya benar. Maka dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi ini bukan alasan nanti, jangan sampai ada alasan nanti yang penting akidahnya benar, masih ada apa-apa. bukan gitu. Maksudnya di sini adalah pentingnya akidah. Karena Allah tidak melihat luar kita saja. Apakah seseorang yang intelektual selalu menjadi mu'tazilah? Apakah kita tidak boleh menjadi intelektual atau cendekiawan? Tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi kebanyakan yang ada sekarang, kebanyakan yang sudah sampai S2, S3, kebanyakan rata-rata rata-rata apa pemahaman mereka sudah menyimpang. Bahkan kita pernah mengadakan pertemuan di Bogor dengan Ustaz Arto Rahmat Jais, dengan Ustaz Adian Husaini dan yang lain-lainnya. Ternyata mereka punya jaringan. Jadi yang sudah S2 dan S3 itu punya jaringan. Bahkan untuk ngajar di kampus-kampus pun tidak akan bisa masuk ke sana kalau pemikirannya belum dicuci dulu. Kalau otaknya belum dicuci dulu. Jadi yang bisa ngajar di kampus-kampus termasuk yang berlabel-label Islam, ya, yang S2, S3 itu, itu nggak akan bisa masuk ke sana kalau akidahnya masih benar. Karena mereka punya jaringan dihalangi. Kalau toh bisa masuk dikucilkan dan mereka berupaya bagaimana supaya dikeluarkan. Sehingga jangan kaget sekarang kampus-kampus yang ada, walaupun yang level-levelnya Islam, jangan kaget pemikiran pemikiran macam-macam. Justru kampus-kampus yang levelnya Islam malah mengembuskan pluralisme, semua agama sama, ajaran-ajaran sekuler, ajaran-ajaran liberal, seperti itu. Dan memang kenyataannya, kenyataannya kebanyakan orang kalau sudah mencapai derajat intelektual dan dekiawan, ya S2, S3, seperti itu. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya ya, kebanyakan. Kebanyakan. Orang Islam itu harus pinter, harus cendekiawan, harus intelektual. Kemudian kalau boleh saya tanya, apakah cendekiawan dan intelektual itu harus S2 atau S3? Bagaimana kalau tidak punya S? Apakah bisa dikatakan dia cendekiawan atau intelektual? Saya itu tidak punya S. saya bebas juga tidak punya S tapi imam ahli sunnah wal jamaah. Jadi ukurannya bukan gelar. Kalau gelar itu gampang ya ikhwan, punya uang punya gelar atau S2 itu bisa dibeli, S3 bisa dibeli. Ilmunya seperti itu. Jadi gelar belum tentu menunjukkan keilmuan seseorang. Ada orang punya kapasitas ilmu cuma mau belajar gitu-gitu malas mendantai waktu ya. habis waktu aja. Walaupun juga perlu supaya bisa dakwah lebih luas lagi. Syekh Utsaimin itu menganjurkan kepada murid-murid yang datang ke beliau, menganjurkan supaya mereka juga kuliah kuliah formal agar mereka juga punya gelar formal. Karena Syekh Utsaimin paham zaman sekarang dituntut harus ada gelar formal. Ilmunya banyak, nggak punya gelar formal, nggak bisa masuk ngajar di sana sini, kampus-kampus nggak bisa. CUTM seperti itu. Di Kosin ketika kita di sana, teman-teman yang dari berbagai macam penjuru dunia itu oleh CUTM diberi kemudahan untuk masuk di masuk di Universitas Imam Muhammad bin Saud Kosin. Mudah. Padahal biasanya nggak mudah orang asing kalau ini karena saya yang memberikan syafaat, memberikan rekomendasi mudah masuk. Ya, seperti itu. Cuman kadang kita, kadang kita ya, waduh, kalau belajar dengan kurikulum itu kayaknya waktunya habis banyak tapi ilmunya sedikit. Paling enak belajar syekh langsung aja di rumah murojaah lagi ini dan itu seperti itu. Tapi Syekh Utsaimin pintar orangnya, tidak jangan kamu harus masuk S1 S2. Ada sebagian yang masuk, sebagian tetap ya tidak masuk. Baik, silakan. Yang masuk mungkin kelebihannya bisa di tempat-tempat yang formal, bisa masuk-masuk kantor, bisa masuk-masuk kampus ngajar, yang nggak masuk di sana, yang aja di masjid kayak saya ini. Ya, lebih banyak barokahnya, insyaallah. Ya, mungkin itu dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi hari Kamis depan. Insyaallah kita mulai jam setengah enam pagi sampai setengah tujuh dan kita tanya jawab sekitar 10 atau 15 menit. Dan ini insya Allah rutin Ikhwan wa akhwat bila rahmatullah Dan diberitahu teman-temannya, sahabat-sahabatnya Sekali lagi ini adalah ilmu yang sangat penting Inilah ilmu yang masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka Di antaranya ini Kita sebagai calon bapak, calon ibu punya tanggung jawab Untuk mengajarkan kepada anak-anak kita nanti akidah Bapak, ibu ditanya oleh Allah Apakah kamu telah mengajarkan akidah kepada anak-anakmu? Jangan kita nanti mengatakan saya sudah menyekolahkan mereka, tidak cukup. Kita juga harus terjun sendiri, harus tahu akidah anak kita. Seperti itu. Ini adalah bekal, ini adalah upaya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah. Marilah kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Berilah kepada kami rezeki yang halal Jadikanlah amal-amal kami adalah amal-amal yang kau terima, kau kabulkan Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakhsha' Wa min aynin la tadba' Wa min nafsin la tashba' Wa min du'in la yusma' Ya Allah kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat Daripada hati yang tidak pernah khusyuk Daripada mata yang tidak bisa nangis daripada nafsu yang tidak pernah puas, daripada doa yang tidak engkau dengarkan. Allahumma jannibna munqaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kemungkaran-kemungkaran amal, kemungkaran-kemungkaran akhlak, kemungkaran-kemungkaran hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan kami. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif 'anna sayyi'aha, la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang baik karena tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada akhlak yang buruk karena tidak ada yang menghindarkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati hati kami di atas agamamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah kami mohon kepadamu husnul khatimah kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك